curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Uh, curahan perasaan dan humor. Lagi <laughs> ya, saya ucapkan selamat kenggo. Ah, batir batir kafe sih pada dudus. Dah ya, jan kajian kajiannya kau mandon yang temu kau ya gue ya lulusan ini di pelontang blanteng. Gambari celurit, gambari apa bajing ora. Pawe nang pinggir dalan montor-montor nyelang. <laughs> jan jan. Tapi yang ngono ya ora apa nano bentuk daripada rasa senang ya, bentuk daripada rasa kebanggaan wis lulus sekolah. Perkara ngesuk karep nganggur ya gampang ae sing penting siki. <laughs> Oke, kita ya berbicara masalah kelulusan, ini ya udah cerita Kang. Sing jenane sekolah anggar lagi mangsan-mangsan kelulusan, biasane sing wis-wis Wes setiap sekolah membuat semacam dokumentasi foto lah. Si intine gue kenang-kenangan. Ya pada baik sing dilakukan oleh SD Ngeri Curanmor. SG <laughs> ngeri satu cita-citane. Nah, anak orang guru wadon jenengane Risban. Wah, <laughs> jajal kayak apa yo lagi foto-fotoan yang akan dijadikan sebagai kenang-kenangan bagi para siswa. Eh, anak-anak, aja melarang jajal ke sekolahan ke. Kenapa pojok aja dangdutan baik dangdutan, ya, baik kan pejan. Dubagan baik, jagongan nang pojok, karep dangdutan baik. Eh, kowe joget-joget jajal, domen guru kok joget-joget. Kamplang apa kowe kowe? Eh, kasih nang pojok sebelah kanan malah lagi dolanan unclang jan astagfirullahaladzim. Wah, jan dolanan unclang baik jajal. Lah, iki anak gurune lagi pada ngomong ke. <laughs> Gurune ngomong ora direngokna ora urusan ora urunan ora duwit. Wis pada lulus, ke siswa-siswa kan pada lulus, lari kan buat minggu debus kayak apa orang bakal dikukur rambut itu yung. Balik balik anak bocor apa priwe, mau suara bocor orang kayu apa rika apa priwe. Eh, bakal anak anake sarpin kowe mbok aja sekarpe dhewe ngomong kowe, kalau ngomong guru orang payu. Lah ya orang payu tok prawan tuwa rika. <laughs> Wong wis bulu tahun orang bocor bocor ngenteni nyoba gedrapak, sore orang dosan. <laughs> Lah orang kau kowe lambene kowe? Lambene mingkem apa ora kowe? Wow, kowe lambene ikan nyung sewu Bu Guru. Kowe lambene ikan sing ditutup aja mangar bae, aja nyangar bae. Apa nonton dari kang rongol dadi ora teng mingkem. <laughs> Eh, Papa tak sepiti maning papa kepriye Bohong, Wah, nyong aku sepiti maning ya ora papa mau silakan. Seneng syaratnya ditanggap na mereka rek pemaine ngono. Tapi udah pemain ojon, pemain bal. Betina kena lagi nang apa ojan, kan lapangan karena bal-balan dewek kan. <laughs> eh, pada bisa mingkem apa ya? Pokoknya oh, janji orang sing gelem menang, janji orang sing gatek nang gurune lagi ngomong, sekolah ini kan bungkar nyong. Pakai ini malah pada, kurang ajar lo ya. Kayaknya sebagai gurune kue pada memberitahukan ngasih pengumuman, aneh lagi pas perpisahan, Oe, kue pada wis pada nih. Bocah sekelas dikumpulna wis dipoto kabeh. nih iki wis dadi tugase kue kue pada sedurunge berbalik ke potoke dituku. Kudu dituku, kudu bayar mangewu siji. Janjana sing ora gelem tuku, hukumane ijasahe engko ditambahi, ditambahi karo tulisan sending. Tulisan apa kue? Nang jajar jeneng siswane ditambahi dalam kurung. Yatim piatu. <laughs> oh golek gatel merangel kaya kue. Malah doang-doang namun namurin aku dadi yatim piatu karo karo pribe. Mulane tuku foto kiye, mulane tuku foto kiye selembar 5000. Kabehan kudu tuku. Ke foto kenang-kenangan ke. Bocah sekelas wis kumpul kabehan jero foto kiye. Nyong yakin sih yakin-yakin nek. Ngemben agar kue kue pada gede, pada tua, 10 tahunan manding, nembe sap bawa foto ke janane penting banget, pentingnya. Ya penting banget. Bisa menjadi satu bahan kenang-kenangan. Bayangkan ya, sepuluh tahun maning. oh kau mau pada nang ndek, para gesruk darak-darak petal. Ya iki jek sepuluh tahun maning dalam foto ki Langsung teringat-ingat. Oh, Ki Tina. Wah, Tina kita di dokter pinter ya. Jangan gemen rambutnya kepangan karena bodoh. Siki bisa dadi dokter gue. Oke, oh, sebelah kene anak togok ki togo gemien jan anu sambendina aku nggo palakan rong nang sih sik bisa dadi pejabat ke jan gaul banget ki. Wah, ki ana maning guys sebelah kene Sing tengah ki ana naning. Naning ke kemien anggo lagi tes jan isine kok watuk tok nang jero kelas. Sik bisa dadi pengusaha obat watuk. Wih, ke hebat banget ke ya. Terus maning ki mburine naning. anak Janti ke, Janti ke kemien lagi di sekolah, bocah paling aneh dewek. Lihat-lihane oleh pada sangu sega kowe karo rantang Ki Yanti ya, Ki Yanti gemen ganger lagi sangu sekolah. Kowe gawane ora cukup rantang, arep tenong bang digawane dipikul kowe arep sekolahan Gue sangu. Tapi iki jan hebat banget ki. Tadi mantune presiden kowe jan. Lah, ki ana maning ki, gemen tuti jan. Awak segiting boronana jan siki wis kaya dream. <laughs> Wah, kan jan ini merupakan kenangan tindak, Mbok. Ya, Mbok. Tadi mulanya rugi banget anggar kue kue pada ora tuku foto rugi banget, gue 10 tahun maning jangan anu penting banget ke. Gue mengingatkan kembali kepada teman-temanmu sih wis pada bunang di. Wah, ya guru yang setuju. Teman-teman, kita setuju saja kita membeli foto itu. Karena apa? Kue yang jual foto kue kan bu guru nya dewek ya. Anak wali kelasnya dewek ya ya. Lah ngambil 10 tahun maning, dewek bisa kemutan ke. Wow, ke gurunya dewek gemien, sing paling prongol sekolahan paling ladak umure wis tuwa ora bojo-bojo ki gurune dheweke Oh alas iki malah wis mati ya melasi banget keterindes sepur gara-gara jatuh cinta karo masinis ki. Oh alah melasi temen ya gurune dheweke ya sik wis mati ya. Eh, mari ngomong mandal sopan jeneng jajar, ada doa doa nang orang gara ae Wah, kejam lu bener bong lah, gas ya, sepuluh tahun menit ini kan bumbuan nasi anak dong. Oh, masa kilutan ke ya, umur. Curanmor pencurian sepeda motor. Ih, salah. Uh, curahan perasaan dan humor.